الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم فصل وفروض الوضوء ستة أشياء النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب على ما ذكرناه Sekarang kita memasuki masalah masalah wudhu sebagaimana yang sudah saya jelaskan bahwa di dalam ajaran syariat Islam ada at-tahar bersuci at-taharah ada lima macam al-wudu al-ghusl at-tayammum al-istinja dan izalatun najasa lima macam itu termasuk at-taharah atau bersuci di dalam syariat Islam. Kemudian kita mulai yang pertama al-wudu. Al-wudu di dalam segi bahasa maknanya kebagusan atau membagusi sesuatu. Di dalam syariat ialah menyuci anggota yang khusus dengan cara-cara yang khusus. Jadi al-wudu huwa ghuslu a'dha'in makhsusatin bi kayfiyatin makhsusah. Wudu itu membasuh atau menyuci anggota-anggota yang tertentu dengan cara yang tertentu. Audhu merupakan syarat sholat sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran Karim di dalam surat Al-Ma'idah يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan kewajiban wudhu apabila kita akan melakukan sholat apakah itu sholat wajib apakah itu sholat sunnah ayat itu yang artinya wahai orang-orang yang telah beriman apabila kamu sudah akan melakukan sholat cucilah atau basulah wajah-wajahmu dan dua tangan sampai sikut dan usaplah sebagian kepalamu dan basulah kaki-kakimu sampai dua mata kaki. Nah, dalam ayat ini jelas dan nyata merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang mana perintah dari Allah Subhanahu wa taala menegakkan hukum wajib. Maka dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miftahus salah at-tuhur. Kunci atau pembukaan salat adalah bersuci. Di dalam kita melakukan wudhu Kalau menurut ayat tadi Apabila kamu sudah akan berdiri ke sholat Sudah akan masuk sholat Lakukanlah wudhu Memang dalam pertama kali begitu Setiap akan sholat diberwudhu Tapi sudah agak lama Nabi berwudhu kalau batal kalau tidak batal, tidak lagi wudhu. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa orang yang akan sholat wajib wudhu. Akan tetapi kalau dia sudah mempunyai wudhu, sedang wudhunya belum rusak, wudhunya tidak batal, tetap wudhu itu masih berlaku, tidak wajib wudhu lagi. Kemudian amal-amal perbuatan dalam ibadat ada syarat-syaratnya bahkan syarat itu ada tiga macam ada syarat wajibnya kalau amal perbuatan itu wajib ada syarat sahnya ada syarat diterima. jadi ada syurutul wujud ada syurutus sihah ada syurutul qabul kemudian ada rukun-rukunnya atau kewajiban-kewajibannya yang terkenal dengan sebutan arkan atau furu atau wajibat kemudian ada kesunatan-kesunatannya yang terkenal dengan sebutan Sunan atau Masnad kemudian nanti ada yang memakruhkan perkara yang memakruhkan itu walaupun tidak membatalkan amal perbuatan ibadah tadi tetapi menyebabkan tidak hasilnya pahala dan tidak ada ganjaran kemudian ada yang membatalkan termasuk mubtilat atau nawaqid nah kesemuanya ini setiap muslim dan muslimah harus mengetahuinya karena ini perbuatan atau pelakuan ibadat setiap hari dan menentukan amal-amal ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amal perbuatan ibadat kalau wajib kita harus mengetahui syarat wajibnya kita harus mengetahui syarat sahnya artinya jadinya dan kita harus mengetahui syarat diterimanya syarat kabulnya dan harus tahu rukun-rukunnya atau farbu farbunya atau wajib-wajibnya kemudian hendaknya kita ketahui kesunatan-kesunatannya untuk menyempurnakan pahala lalu kita harus menjaga amal-amal ibadah kita dari kemakruan-kemakruan. Karena kemakruan sebagaimana yang sudah saya terangkan tadi menghilangkan pahala. al karohat tuzirul ajr. Begitu menurut kaidah usuliyah atau peraturan syariat. Kemudian harus kita tahu yang membatalkan. Maka kita jaga amal-amal ibadat kita. Jangan sampai kena yang membatalkan. Kalau sudah kena yang membatalkan, tertimpa oleh yang membatalkan, maka amal ibadah kita menjadi batal, menjadi rusak. Kemudian menurut fasal dan kitab ini kita masuk ke dalam furudul wudu fardu fardunya wudu Artinya kewajiban-kewajiban yang wajib kita lakukan dalam wudhu. Kalau kewajiban-kewajiban ini kita langgar, tentu wudhu kita tidak akan menjadi sah. Jadi wudhunya tidak sah. Nah, agama Islam ini agama ringan, agama mudah, agama gampang. Adinu Yusuf Kita melakukan wudhu kewajiban dan wudhu itu hanya enam macam. Malah dalam enam macam ini perbuatannya, pelakuannya hanya empat. Maka dijelaskan di sini furudul wudhu sittatun atau sittatu asya. Fardu fardu wudhu ada enam perkara, enam macam. Jadi kalau kita akan melihat wudhu harus tahu enam-enam ini Pertama, an Sebagaimana yang sudah pernah saya terangkan. Adanya kewajiban niat, adanya ketentuan niat di dalam amal-amal ibadat kita ini karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawaa sesungguhnya amal-amal perbuatan itu dengan dia dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan menurut apa yang dia niatkan nah dalam sebuah hadis mengumpulkan dan mengeluarkan serta memperkembangkan beberapa amal-amal ibadat dalam syariat yang mana di situ kita dapat mengetahui bahwa setiap amal perbuatan ibadat dan Islam harus kita buka atau kita dahului dengan niat nah, berdasar hadis Nabi Muhammad SAW yang mana dengan niat itu kita diperintahkan agar amal perbuatan kita ini harus kita nyatakan tujuannya. Kita menuju apa? Sebab ada perbuatan-perbuatan yang modelnya sama. Apakah itu, itu, itu ibadat, apakah itu adat, kebiasaan, itu ada kan sama tapi kita dapat menentukan ini ibadat itu bukan. Dengan apa? Dengan tujuannya, dengan pernyataan tujuannya, dengan niatnya. Anggap ada orang menyuci mukanya, menyuci tangan dan sebagainya, persis mundur. Kita tidak berani mengatakan ini mundur. Kita tanya dulu, sampai ini rupanya wudhu apa mundur? Tidak, saya tidak untuk hanya cuci muka biasa di tangan biasa. Tidak ada nawa itu untuk Walaupun rupanya modelnya persis wudhu, sama dia wudhu, tapi toh karena dia tidak menjadi tujuan wudhu, tidak menjadi niat wudhu, maka amalnya bukan wudhu. Ada orang duduk di masjid, anggap dua orang duduk di masjid. Yang satu niat, aktikaf di masjid, yang satu duduk biasa. Sudah, kita tahu yang ini A duduk di masjid dengan niat itikaf ini ibadat si B ini duduk biasa ini duduk adat padahal duduk yang sama satu jam ya sama tapi kita bisa membedakan yang satu ibadat satu tidak dengan apa dengan niat nah jadi niat ini diantara hikmahnya untuk membedakan antara adab dan ibadat Begitu juga untuk menunjukkan perbedaan atau tingkat-tingkat ibadah. Ada orang sholat dua rakaat. Ini apakah sholat wajib, apakah sholat sunnah dan bagaimana? Kita nggak tahu. Dia tanya Pak, sampai sholat apa? Saya sholat subuh. Wah, kalau gitu ini sholat dua rakaat wajib karena dia niat fardu sendiri. Yang saya bertanya, sampai ya sama dua rakaat, ya sama. Sholat apa sampai? Saya tahiyatul masjid. Nah, tujuannya sini tahiyatul masjid, tujuan sini sholat subuh. Nah, jadi ada perbedaan antara ini sunnah tahiyatul masjid dan ini fardu atau wajib kamu sebut karena pernyataan niatnya. Maka hikmahnya atau kegunaan niat untuk membedakan antara ibadat dan adat serta membedakan tingkat-tingkat ibadat. Maka harus ada pernyataan. Di samping ketentuan kesemuanya tadi tujuannya harus lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi amal perbuatan kita ini kesemuanya lillahi ta'ala. Dan harus ada pernyataan apa yang kita lakukan. <coughs> Jelas <coughs> kita dalam wudhu harus ada niat hukumnya sebagaimana yang sudah saya terangkan. Kemudian niat itu diterangkan di dalam bahasa Arab an-niyatu al-qasdu. Jadi tujuan. Kemudian setelah kalimat niat dipakai oleh syariat Islam mempunyai makna syar'i, mempunyai makna makna mempunyai arti menurut syariat. Nah, niat menurut syariat Qastu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Menuju sesuatu bersama dengan melakukan. Jadi qastu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Menuju sesuatu bersama dengan melakukan. Nah, ini niat menurut syariat. Wa mahalluha dan tempatnya niat al-qalb. Jadi tempatnya niat itu dalam hati. Adapun orang mengucap wa talaffuz biha mengucap ya boleh saja. Atau mustahab. Ya dimustahabkan atau dikatakan baik. Nah, jadi tempatnya niat ada dalam hati, adapun orang mengucap niat ya boleh saja. Kita dimustahabkan untuk membantu hati. Tapi pokoknya ada dalam hati. Jadi jelas menurut hukum syariat an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bifa'li karena menuju sesuatu bersamaan dengan pelaksanaan perbuatan itu maka harus disamakan dengan permulaan pekerjaan tadi permulaan amal-amal ibadah tadi sekarang kita ada wudhu kapan ya ada wudhu indah ghusl wajhi ketika membasuh muka jadi ketika membasuh muka di sana kita barengi dinginnya. Sebab mulai wudu menurut firman Allah Subhanahu wa taala Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati fasilu wujuhakum. Jadi pertama kali harus kita membasuh atau menyuci muka. Nah, karena permulaan wudu ini menyuci muka, maka niat yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW harus kita tahu dalam permulaan wudhu. Permulaan wudhu membasuh muka, jadi dalam membasuh muka kita barengi dengan niat. Maka niatmu indah, ghuslil wajib. Niat itu bersamaan dengan mencuci muka. Kalau sebelumnya mencuci muka sudah niat, itu masih kemauan, azabnya. namanya Adal mau wudhu masih lihat air sedang katakan nawaitu falulu saya niat wudhu. Wah ini masih kemauan saya berarti mau wudhu belum melaksanakan. Nah ini masih dinamakan azam ada kemauan keras, kemauan sangat belum masuk ni niat yang dimaksudkan. Nah, maka kapan? Waktu basuh muka di sini baru niat. Jadi contohnya anggap kita ambil air. Nah, air kita masukkan di muka. Waktu kita basuh muka, nawa itu kalau wudhu jadi tahu. Nah, yang jadi itu hati. Ini hanya membantu saja. Umayyah tidak mengucap, tapi hatinya ada. Cukup sah. Ya itulah niat. Tapi umpama ada mengucap niat, hatinya nggak ada sama sekali, tidak sah, tidak jadi. Nah kalau dua-dua, nah ini bagus, baik. Rangkap ucapan membantu isi hati. Jadi pertama kali membasuh muka, nah ini dibarengi dengan niat itu falwani. Walaupun umpama orang wudhu di di air pipes atau ceret dan sebagainya, ya boleh air Nah ini harus sedikit masukkan eh letakkan atau sampaikan di, di wajahnya sebagian. Nah meletakkan ini nawaitu fardhu wudhu sudah cukup. Jadi soal niat cukup. Maka itu sebetulnya kalau orang sudah mengerti tidak usah orang bingung dan ragu-ragu atau was-was dalam wudhu. Itu tanya tidak ngerti. Karena tidak ada was-was, wudhu nawa itu tidak jadi lagi. Nawa itu tidak jadi lagi sampai menghabiskan air kadang-kadang setengah jadi nah ini bagaimana nah itu tidak ngerti kadang-kadang yang mengajak itu terlalu memberatkan hingga orang bingung sampai menjadi was-was atau tiru-tiruan sebenarnya begitu kalau lebih ambil saja air air pelan-pelan saja letakkan atau sampai ke di muka nah ini nawai itu Tulis atau diceret itu atau di pipa ambil saja tempelkan Nah, nempelnya kenapa itu kalau untuk cukup, kenapa bisa bingung? Nah, jadi kalau orang tahu ilmunya, nggak usah bingung, nggak usah was-was. Kalau was-was itu lama-lama-lama jadi penyakit. Penyakit jadi seni waktu. Nah, akhirnya jadi berubah. kan. Sebab kadang-kadang sampai satu jam, ya di, di kamar mandi satu jam sampai habis air basah semua nggak jadi-jadi. Nah itu godaan setan, wilhan, namanya setannya itu setan jadi niatnya ambil saja mulai pertama. kalau pelan-pelan saja, kalau khawatir biasa, nah itu kalau sudah. Atau dicari tadi saya ketemukan, ambil lagi sedikit, nah, nah itu sudah. Tapi Niat cukup, nah jadi menyatakan niat pada permulaan membasuh muka. Maka itu Syekh Ibn Ruslan dalam kitab Zubat yang mengatakan Fasahihid niyata qabla al-amali Wa'mal biha makrunatan bil awali Benarkan niat itu Qabla amal Sebelum amal kita jaga nah, Ini siap-siap, jaga-jaga Memang kita akan beribadat itu Jangan tergesa-gesa Harus berjaga jaga Mau wudukah, mau sholatkah, mau hajikah, mau apa dan sebagainya Harus tenang Sudah Terus pasang niatnya bersamaan dengan awalul amal. Wa'mal biha makrunatan bil awali. Niat cukup satu kali. Jadi niat itu satu, satu kali, tidak berulang kali. Niat itu satu kali, pernyataannya satu kali, tapi hukumnya niat harus tetap. Jadi adanya niatnya tetap sampai selesai. Jangan diputus, dipegang. Maka saya contohkan kalau orangnya itu sama dengan orang menyalakan lampu. Orang menyalakan lampu nyeteknya satu kali, kan? lalu menyalanya terus sampai selesai keperluannya. Nah, jadi sama. Jadi niat itu sama sama dengan itu pasang lampu, pasang lampu, nyetek lampu. Satu kali tek ini niat, tapi terus menyala, ini niat menyala terus. Ini niatnya itu ada sampai selesai. Nah, jadi menyatakan niat ini satu kali tapi hukumnya niat terus jalan nah, tetap adanya tidak diputus di tengah-tengah kalau putus di tengah-tengah sudah burung nggak jadi ya nggak jadi nanti dia membatalkan niat itu, jadi cukup satu kali tapi tepat nah, maka itu semua amal perbuatan sesuai dengan apa yang dianjurkan dan diterangkan oleh Syekh Ibn Usan harus betul-betul kita perhatikan niat ini maka sahih niat niat qabla amal betulkan jadi tenang itu baru amalkan bersama lalu niatnya itu bagaimana ya dalam syariat macam-macam Pokok artinya niat butuh paling ringan paling enteng, paling gampang apalagi untuk mengajar keluarga, anak, umum dan sebagainya cukup nawa itu fardhu dulu paling gampang walaupun di sana ada nawaitu rafal hadatsil asghar nawaitu tahara lis shalah nawaitu fardhu tahara nawaitu fardhu tahara li shalah dan macam-macam cukup nawaitu fardhu itu ini paling gampang kalau orang sekarang menghafalkan semua empat lima macam apa wudhu dipakai semua. Nah, jadi yang jadi hanya satu. Nah, jadi paling gampang nawa itu farwal wudhu nah, sudah. Saya menuju untuk melaksanakan kewajiban wudhu. Cukup. Hanya tadi berulang kali saya terangkan harus tadi, pasang dan hati. Kalau tidak tidak sah. Kalau tidak sah, ya semua amalnya dari sholatnya tidak sah. kedua wa ghaslul wajhi dan membasuh muka jadi yang harus dan wajib kita cuci wajib kita basuh tidak butuh ada al-wajah berdasarkan Al-Quran tadi fasilu wujuhakum nah nama wajah itu mana ya mukanya manusia batasnya mana wajah itu yang dinamakan muka yang dinamakan wajah Allah, ulama-ulama ahli hukum menjelaskan dalam segi makna Al-Quran dan segi makna Al-Hadis menurut bahasa Arabnya al-wajah itu yaitu muka mulai dari batas tumbuhnya rambut sampai jambul dari telinga mukanya telinga kanan sampai mukanya telinga kiri nah ini namanya wajah apa yang ada di sini kesemuanya masuk wa saja dan yang tampak kalau dalam tidak nah, bagaimana dalam dalam yang mulut dalam yang hidung dalam mata nah ini tidak masuk jadi yang tampak saja maka kalau orang wudhu mulutnya mulutnya, mulutnya tertutup matanya tertutup lalu dia nah, membasuhkan jadi apa saja yang ada nah, ini ya di wajah maka kadang-kadang orang wudhu karena tidak ada artinya atau bagi enak saja, wudhu hanya begini saja. Sudah, ini saja bos. Waktu dia masuk begini, ini kan kering. Ini, ini masih kering, hanya begitu saja. Kadang-kadang janggutnya kering juga. lain. Nah, jadi harus betul-betul merata. Yang dinamakan wajah tadi. Maka diterangkan batas wajah itu mana? Min mana biti sya'rasi dari batas tubuhnya rambut kepala antara kepala dan dahinya, datuknya, sampai janggut, lantas antara ini udur, satu udur. ini yang ada semua di wajah. Apa sih ada wajib dicuci? Asal tampak, dalam tidak. Apa kata jenggot, apa itu kumis dan sebagainya. Nah, ini wajib dicuci kecuali jenggotnya orang lagi wow betul ketal besar cukup di mukanya saja cukup kalau betul-betul ketal jadi pinggirnya besar ketal sampai umpai orang berbicara tidak bisa tak, tidak bisa melihat dalamnya dagingnya kulitnya tapi yang sangat biasa wajib semuanya biasa kumisnya begitu walaupun anggap ada kumisnya panjang kumisnya panjang sampai keluar dari batas batas muka ya ada orang Inggris ada orang Inggris itu kumisnya ke kanan 3 meter, kiri 3 meter jadi ada orang Inggris itu ditunjukkan di TV itu tahun yang lalu jadi ini jadi panjangnya 300 kanan, 300 meter dan kalau kita akan umpama di orang Islam wudhunya bagaimana mereka ada soal ada pertanyaan umpama orang itu Islam wudhunya bagaimana wajib dicuci semalam itu apa komisnya kenapa komis ini masuk daerah wajah masuk bagian muka hanya rambutnya satuan atau kadang-kadang ada orang punya dengan andil sudah ada rambutnya tujuh panjang gitu ya ada ada kadang-kadang rambutnya tujuh itu panjang ya kadang-kadang di China itu kan ada panjang ini sekarang masuk Islam untuknya bagaimana ini semua yang keluar ini rambut tujuh ini tujuh helai rambut ini harus dicuci semua semua itu harus basah semua nah jadi apa saja yang ada di kita nah, iya. kecuali saya katakan tadi kalau orang jenggotnya ini ketol ya sampai orang berbicara dan bisa tampak dan bisa melihat dagingnya kulit kulit jenggot apa dalamnya nah ini cukup dibukanya semua Lalu lagi tapi umpama ada orang perempuan mempunyai jenggot anggap ada orang perempuan tua jenggot sampai ketal begitu tetap wajib dia cuci sampai basah semua kenapa karena jarangnya orang perempuan punya jenggot dan kemungkinan selamanya tidak pernah lihat kan <laughs> selamanya tidak pernah lihat tidak mungkin di negeri mana ada ya mungkin saja ya umpama ada bagaimana nah, ini masalahnya nah, jadi dalam segi ketentuannya sudah diterangkan wasilu wujuhakum yasilu wujuhakum silu wajah-wajahmu batas wajah sebagaimana yang saya katakan tadi sampai pinggirnya mata pinggir ini pinggir yang pinggir sini pinggir dalam sini ini semuanya harus kita jangan ada hal-hal yang mencegah masuknya air atau kenaknya air jadi kedua ghuslul wajhi mencuci muka nah, mencuci muka harus sampai rata walaupun beberapa kali kalau belum rata masih berkewajiban sebagaimana tadi orang wudhu pegang begini ya ya sudah dia ya mencuci nawa itu kalau nah, ini aja kalau dia lagi sini masih lagi entah sampai rata walaupun yang dikata 20 kali 25 kali terserah pokok sambung rata nah, kalau sudah rata sama sekali selesai wajibnya sudah wajibnya selesai ada pun mau sunnahnya nanti empat sunnah bukan orang wudhu kadang-kadang tiga kali ya tanpa melihat rata itu tidak bukan masalah tiga kali ya nol kalau wudhu lagi satu kali lagi satu kali tiga kali ini apa sudah selesai nanti dulu lihat ini iya, kering ya nah, walaupun dia kena tiga kali tapi ini belum satu kali belum satu kali ya kenapa masih ada yang kering nah, harus berhati-hati maka kalau wudhu betul-betul seratakan kita. Kalau serata sama sekali baru dikatakan satu kali. Harus nanti keduanya sunat, ya sunat. Tapi umumnya orang nggak begitu. Nah ini kan kalau nggak teliti betul mempelajari syariat, amalnya bagaimana? Kadang-kadang hanya tanya tiga kali so satu, dua, tiga sudah. dan dipikir ini rata atau nggak rata. Bab wajahnya ini rata atau nggak rata? Nah, ini masalahnya harus betul-betul merata. Jadi batasnya sebagaimana yang setelah saya terangkan. Kemudian setelah pekerjaan pertama dalam tubuh yaitu membasuh muka yang dibarengi dengan niat lalu wajahnya harus disempurnakan sampai selesai lalu wawasul yadaini ilal mirfaqai dan membasuh dua tangan sampai siku artinya dalam kita melakukan wudhu tangan ini harus dan wajib kita cuci kita maaf eh, kita basuh sampai dengan siku ini sampai dengan siku bukan batas ini tapi siku ini pun harus dicuci <coughs> harus nah, maka kadang-kadang orang hanya wudhu tangannya begini ambil air begini saja oh sebegini kan ini kering mas ya nah ini jadi hanya begini satu tiga nah ini yang atasnya saya mungkin basah, yang yang bawahnya ini masih kering. Jadi harus cuci semua sampai sekunya cuci, maka dilebih. Saya yakin. Jadi semua dalamnya sebagian cuci sampai air. Di dalam dalam kuku ini, maka dalam syariat Islam disunatkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW sunnah kita motong kuku. Malah hanya ditunjukkan sekali Senin, kemeja kalau dalam dialogku kuku panjang harus dibersihkan bawahnya ini. Jangan sampai ada kekotoran atau apa yang mencegah air atau wudhu. Nah, ini nggak sah. Anggap dalam kukunya ini kotor. Ada tanah dan sebagainya sampai kering. Waktu itu air nggak masuk sini. Karena tertutup kuku panjang ini. Ini nggak sah wudhunya. Nah, jadi semua yang ada di tangan ini harus dibasuh dengan air sampai dengan sikutnya di sikutnya harus dicuci sekali kemudian anggap ada rambutnya ada apa saja yang di atas kadang-kadang orang jarinya enam kadang-kadang ada apalagi macam-macam ya rambutnya ini harus dicuci semua semua kalau orang tangannya putus ya sisanya kalau masih di bawah sikut kalau putusnya di bawah sikut Das sind alle nicht, die haben nicht zu tun. Ja, muss man das nicht tun. Nimmt euch Al-Quran. Fawsimu wujwakum wa'idiyam. ilal marafiq. Nah, sampai sikut. Hanya sampai dengan sikut. Kanan dan kiri. Maka umpama ada orang masuk cincin. Cincin ini tadi ya, menghalang-halangi air apa tidak, mencegah atau tidak. Kalau tidak, ini injinya agak agak besar. Jadi air bisa masuk. masuklah dari sini Tapi kira-kira wah ini enggak injinya terlalu kecil, rapat gitu. Air nggak bisa masuk tapi wajib tidak buka. Ini hukum wajib, wajib dibuka supaya air bisa masuk. Sekarang kadang-kadang orang tanya, kalau tangannya diperban bagaimana? Peraih sholat, nggak ada libur sholat wajib dia sholat nah wudhunya bagaimana? ada nanti caranya ada caranya dengan wudhu disertai tayamum nanti ada caranya ini pun jadi ada caranya maka itu semua ada ilmunya maka kalau orang kebetulan terjadi hal-hal demikian tadi belum mengetahui wajib dia tanya wajib fasalu ada zikri ikut ta'lamun ada yang belum tahu, belum tahu anggap tangannya cantengan atau luka terban dokter mengatakan jangan dibuka sampai puluhan sekarang kita harus punya gimana nggak ada caranya apa kepada ulama kepada ahli hukum fasalu ahli fikri untuk la ta'lamun tanya bagaimana caranya nanti ada caranya apalagi sepalak di perban dan sebagainya jadi wa ghaslan ya yadaini ilal mirfaqain ini harus betul-betul semuanya harus Kalau semerata, baru dikasih satu tali. Boleh dimasukkan air, boleh disiram, dan sebagainya, caranya terserah. Nah, pokok itu merata, sama sekali semuanya harus merata. Dan jangan sampai ada yang menghalang-halangi. Termasuk ada orang di dapur, ngecet lalu ada catnya, ada kapur, ya. Nah ini menghalang-halangi air, harus dibersihkan dulu. Kalau tidak, tidak boleh. Sampai harus bersih betul-betul jangan sampai ada menghalang halang. kalau minyak nggak apa-apa anggap ada orang kena minyak dan sebagainya minyak jalan, air jalan minyaknya Tuhan temingin tidak apa-apa tidak menghalang halang air karena perintah Allah wa aidiakum dan marafik dari kalimat irsimu tadi hasil kanan dan kiri Lalu wa mashu ba'd ra'si dan mengusap sebagian kepala. Dalam Al-Qur'an wamsahu ru'usikum. Jadi masah, masah itu mengusap. Jadi kalau kepala tidak dibasuh, tidak dicuci, cukup diusap saja. Nah, karena di kalimat Al-Qur'annya ini ada ke bi wamsahu bi rusikum dalam segi maknanya menurut sebagian nah, karena sebagian walaupun sekecil-kecilnya anggap sedikit sudah pucuknya jari basahi masukkan kepala ya, sudah cukup walaupun sehelai rambut sebatang rambut asal tidak keluar dari kepala ya ini cukup tapi afdolnya basahi tangan ini usap bah, semua seluruhnya balik lagi balik lagi nah ini afdolnya sunnah jadi sunnahnya masuk ke ini bahasa ya, bahasa itu sudah baru dusap nah, dusap ke sana terus balik ke rambutnya dibalikin ke sini balik lagi nah ini sunnahnya cukupnya walaupun sedikit masuk cukup asal rambut yang dibatas kepala Artinya rambut yang di bawah kepala kalau ditarik tidak keluar dari kepala. Sebab ayatnya ruus, oh, kepala. Jadi apa saja yang ada di kepala. Contohnya ada orang perempuan rambutnya panjang, sudah waktu itu hanya kerabat hanya pucuknya di dosa. Tidak boleh, tidak sah. Karena ini ini sudah keluar dari batas kepala, sudah keluar dari batas kepala. Atau orang laki-laki rambutnya ditarik bisa panjang rambutnya ditarik ke sini, lalu ini saja dosa, tidak sah. Jadi harus rambut yang di batas kepala. Kalau ditarik nggak keluar dari batas kepala. Nah, maka untuk meyakinkan itu supaya kita tidak ragu-ragu, basuh saja sampai kita daging atau kulit punya kepala ini saya yakin. Atau lengkapnya tadi sesuntannya sekali. Jadi kepala cukup diusap, tidak usah dicuci. Karena ayatnya mereka kan bangsa Kemudian ada kadang-kadang orang mengusapnya itu bukan kepalanya yang usap, malah jitoknya yang usap. Nah, ini nggak jadi, bukan kepala itu jitok. Jadi belakangnya kepala sini, kofa ini ada kofa, jitoknya. Nggak jadi, mesti kepala, kepala batasnya kepala. Lalu wa ini rejlaini ilal ka'bain wa arjulakum ilal ka'bain firman Allah wa arjulakum ilal ka'bain dan harus cuci dua kaki sampai dua mata kaki sampai ka'bain ka'bain itu poloknya dua mata kaki ini harus cuci jadi cuci semua dalam jari antara sela-sela jari kaki aku punya apa semua harus cuci nah, Tapi kadang-kadang orang itu tidak sadar atau bagaimana wudhu oh, kakinya begini ya ini kaki siramnya begini saja lupa dia tumitnya tungkaknya ini tidak kena air pernah dalam peperangan begitu jalan Nabi di belakang sahabat sahabat di, di, jalan di muka lalu mereka berhenti karena jatuh waktu sholat mereka wudhu Nabi nampak ada orang-orang wudhu itu meninggalkan tungkaknya itu Nabi cuma naik unta itu Nabi teriak Wailun lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi minan nar. Hati-hati tumit tungkak tungkak itu dari api neraka. Artinya tungkak yang tidak disiram atau tidak dibasuh dengan air dan wudhu awas itu sanksi neraka. Jadi wailun lil aqabi minan nar. Jadi kalau kita wudhu harus berhati hati Jadi menyiram kakinya begini, begini, belakangnya silang, angkat, kadang-kadang siram atasnya lapnya siram sudah tapi bawahnya ini kering ini karena dia, dia berdiri di atas rompen atau sandal atau di tanam ya. lalu dia siram saja saya siram siram nah bawahnya ini kan kering ini nah, jadi angkat saja siram semua sama sekali nah, sampai poloknya afdalnya tidak tidak mamang lagi tidak ragu-ragu teruskan sampai atas sampai betisnya garisnya ini nah, sampai lututnya wah baik sekali ini harus betul-betul hati-hati ya ini teman Nabi sampai ada seruan begitu peringatan dari Nabi wailul lil aqabi benar karena orang butuh al mukanya saja belakangnya ini tungkaknya ini tidak dihiraukan ini harus betul-betul rata -betul di bawah-bawah ini apa tidak antara di sela-sela jari atau di kukunya jadi pelaksanaan wudhu empat basuh muka dua tangan sampai sikut mengusap kepala dan membasuh kaki yang pertama tadi disertai niat ini niat berarti hati kemudian watartib dan buat tertib ala kenal dengan tertib tidak boleh nah itu di, dilakukan semaunya sendiri harus dengan tertib kenapa karena Al-Qur'an menyebutnya dengan tertib farsilu yang dahulukan wa malafati. marafati wamsahu biru ru'usikum terus wa arjulakum nah, ini kembali kepada yang tadi Kenapa disebut begini? Ini menandakan tertib jadi tartib itu mana yang dulu didahulukan, yang akhir diakhirkan. Umpama sampai terjadi begini. Ada wudhu, sudah wudhu apa sudah mukanya selesai, tangannya masih selesai, sudah selesai. Sudah selesai baru keluar, tuh, kok ada cet tangannya ini ada ni. Wah, tidak kena air ini. Tidak tahu dia tadi, dia wah, sudah ada cet Nah, sudah dia buang di sini. Sudah buang ini buang baru dia cuci ini sudah cuci tidak boleh terus pergi karena tangan ini yang yang apa ada catnya tadi selesaikan sudah setelah ini cuci lagi sekarang lanjutannya kembali kepala kembali terus ke, kaki bukan begini wah sudah selesai terus sampai kaki apa sudah selesai ini sekarang ada catnya eh, wah kok ada catnya bagaimana ya ini sudah dibersihkan disiram saja ini sudah pergi sholat tidak sah belum selesai mungkin kenapa Sampai kan baru menyelesaikan tangan. Nah, ini harus tertib. Kalau tangan kalau sudah selesai, baru beralih ke kepala. Kalau tangan belum selesai, tidak boleh beralih ke kepala. Sekarang kelupaan bagaimana? Ya selesaikan lagi tangan. Sudah selesaikan, apa lanjutannya, apa tertibnya, apa lanjutannya, yaitu mengusap kepala sampai kaki. Nah, di sini. Kadang-kadang tidak ngerti lah, ini saja sedikit, kalau sudah pergi. Nah, tidak begitu. Harus ada tertib. ini tertib diambilnya daripada dasar Al-Quran tadi begitu juga amal-amal perbuatan Nabi Muhammad SAW eh, dan penjelasan daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW Wasallam. Nah, maka kita harus betul-betul memperhatikan jangan seenaknya kalau sudah wudhunya yang wajib selesai, nah nanti dengan diamalkan kesunatan kesunatannya. Jadi ini yang disebut hanya yang wajib saja. Maka di sini kita tidak menyebutkan telinga. Telinga tidak masuk wajib karena tidak ada sebutannya. Nah, kupingnya telinga tidak wajib. Nanti golongannya sun, sunat. Yang wajib hanya empat: wajah, tangan, kepala, dan kaki. Pertama setelah niat, lalu tampil, nah, Maka disyaratkan gampang sekali. Kalau kita sudah dapat mengetahui yang wajib, lalu wudhunya tetap tidak batal, kita lakukan yang wajib cukup. soal lagi, soal lagi nggak apa-apa. Jadi sekali wudhu asal belum batal boleh kita lakukan untuk beberapa kali sholat atau beberapa hal yang ada kewajiban kita wudhu out of